Agian nire hanga kasia tolok La zukat bakonta tebe zaurien etelok Kasu homalka hola da nie mola zetel Zta zukat oigun na fatin aplaz Fossi489 anni namanya La magna si dari, Ho sognato in bagosa, cosa Flirtiamo na tua bagosa, Salta aperta, ponta, tala, tala Trauma bali yang gal ganta Oi nggak mau sih, gue belum tino No e ego so, dia letra song nebete bestramozu, Entrena sama walau asang muda kol Sai fulak pahaunya na sang lia hip hop A fosa maske que para carotosa Liang nebe so lia haha, Oi nggak pasaba, oi nggak gola iya Oi semo iya anim ba Oi nggak fating hamat iya oi So pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa Hater I don't give a oh, hater I don't give a Gak usah pusing ngurus mereka yang gak jelas itu siapa Oh hater I don't give a oh, hater I don't give a fuck Eko Show Menghina itu mudah Bagaikan buang ludah Berkaca itu susah Itu yang mereka lupa Ada yang merendahkan karena ku lebih tinggi Ada yang menjatuhkan karena ku terbang tinggi Bicara di belakang karena ku jauh di depan Mereka meremehkan tidak ku jadikan beban Kau tak digaji tapi kau masih Urusin hidupku ku bilang makasih Sekalian bayar gonggong Pada orang gak dikenal dia ngomong Kalau ada orang asing menggunjing Aku sebut dia seekor anjing Gak usah pusing ngurus mereka Yang gak jelas itu siapa Hater I don't give oh, hater I don't give a Gak usah pusing ngurus mereka Yang gak jelas itu siapa Oh hater I don't give a oh, hater I don't give a fuck kau panggilku siapa sekarang sekarang apapun terserah Karena aku bukan raja mungkin aku istimewa Sajikan karya yang beda dulu hingga nanti Hip hopku masih terjaga Mau timur leste Gorontalo dan Maluku Kasih maju bangsa pakai karya bukan deng palungku Untuk kalian yang selalu menjadi guru Hip hopku payah tapi bukan yang dulu Karyaku isi bergisi penuh nutrisi berisi Coba kau kenali cermati pasti kau terbuai Ikuti bagai sebatang rokok yang dilarang tapi kau nikmati Roku membuas sebagai nikotin yang kalian sukai Goyang aja terus Tak usah diurus Suka tak suka tak masalah Buat yang di bawah Selamat berkarya ngurus mereka Yang gak jelas itu siapa Hater I don't give a oh, hater I don't give a fuck Gak usah pusing ngurus mereka Yang gak jelas itu siapa Oh hater I don't give a hater Terus mereka yang gak jelas itu siapa? Hater I don't give a hater I don't give a Gak usah pusing ngurus mereka Yang gak jelas itu siapa? Oh hater I don't give